al kibir Sombong Sombong merupakan Salah satu dosa besar Bahkan dikatakan oleh sebahagian salaf Awal dambin Usiyallahi al kibir Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala didurhaka dan dosa itu adalah kesombongan dosa sombong Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah pada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Barang siapa yang menyombongkan diri dan menolak al-haq maka tidak bermanfaat baginya imannya bagaimana yang dilakukan oleh iblis. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang sifat yang sangat buruk, sikap yang sangat tercela. Sepakat semua manusia bahwa ini adalah suatu sifat yang tercela dan buruk, tidak disukai oleh manusia, yaitu sombong. Ikhwan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang jeleknya kesombongan. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan taghriqal arda wa lan tablugha jibala tula." dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Demikian pula di dalam surat Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dua ayat yang menjelaskan tentang uh, haramnya sombong dan uh, tidak disukainya kesombongan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak sekali yang memperingatkan kita dari sifat sombong. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah, eh, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال در مثقال ذرة من كبر tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya sebahagian orang ada yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna Allah Jamil Yuhibbul Jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haki wa nas. Hakikat sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Salah satu yang menghalangi seseorang masuk surga adalah kesombongan yang besar bersarang di dalam hatinya. Meskipun kesombongan itu sebesar biji teroh, sebesar biji sawi, itu dapat menghalangi seseorang dari kebenaran, menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis karena kesombongan yang ia miliki, ia menolak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al izzu izari wal kibriya uridai. Faman yunazi'uni adabtuhu. Iz, eh, keperkasaan adalah sarungku dan kesombongan merupakan selendangku. Jadi al kibriya al kibr adalah kesom, uh, adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merebutnya dariku, maka aku akan menyiksanya aku akan menyiksanya Adab tuh ya jadi diancam bagi orang-orang yang merampas sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dia menyombongkan dirinya yang sebenarnya dia tidak patut untuk sombong maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya demikian pula salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat tidak akan membersihkan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan bagi mereka adab yang pedih adalah ailun mustakbir. Ya, seorang miskin yang sombong. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim syekhun zanin malikun kadzab wa ailun mustakbir. Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan disucikan, tidak akan diperlihat, diperhatikan, tidak akan dilihat dan tidak eh, dan untuk mereka adat yang sangat pedih yaitu orang yang sudah menikah berzina, raja yang berdusta dan orang fakir yang sombong, orang miskin yang sombong. Itu sesuatu yang tidak ada yang patut untuk dia sombongkan kemudian dia menyombongkan dirinya. Ini adalah sangat buruk. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya "Bainama rajulun yatabaktar yamshi fi burdatihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan dua helai pakaian dengan sombong dan merasa kagum terhadap dirinya sendiri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Dan ia tetap seperti itu hingga hari kiamat. Ia tetap seperti itu hingga hari kiamat. Khonifuddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu seorang yang berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Kagum ujub terhadap dirinya sendiri. Demikian pula ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah aku beritahu tentang penduduk sorga? Kullu da'ifin, mutada'afin, lau aksama ala Allahi la abarrahu. Mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang lemah yang tawadu. Namun, jika mereka bersumpah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Kemudian Nabi mengatakan ala ukhbirukum bi ahlin nar Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Kullu utullin, utullin jawazin mustakbir. Yaitu mereka adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang yang mustakbir, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Jadi sifat sombong ini merupakan salah satu sifat dari penghuni neraka, ikhwanufiddin. Di dalam hadis Abu Said Al Khudri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ihtajatin nar ihtajatin nar eh, al jannatu wan nar Fakolatin nar fi al jabbarun al muwal mutakabbirun surga dan neraka saling berdebat mereka neraka berkata aku dihuni oleh orang-orang yang angkuh dan sombong waqalatil jannatu fi al du'afa'un nas wa masakinuhum wa masakinuhum Ya. Surga berkata, aku dihuni oleh orang-orang yang lemah lagi miskin. Faqadallahu bainahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menengahi keduanya dan berkata, Innakal jannah, innakil jannah, rahmati arhamu biki man asya. Wa innakin nar adabi wa adzibu biki man asya. Walikilaikuma alayya mil'uha. Allah menengahi keduanya dan berkata, Surga, kamu adalah rahmatku, yang denganmu aku memberi rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu neraka, kamu adalah siksaanku, denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan kalian berdua akan aku penuhkan. Ya, kalian berdua dengan, akan aku penuhkan dengan eh, orang-orang uh, yang dikatakan oleh keduanya tadi, fiil jabarun wal mutakabbirun Neraka akan dipenuhkan dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Orang yang semena-mena, al-jabbarun, orang yang bersikap semena-mena dan orang yang sombong. Demikian pula di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahlan nar kullu za'ja'zariyin jawazin mustakbir jamain, manna'in. Sesungguhnya penghuni neraka seluruhnya adalah orang-orang keras, kasar, angkuh, kaya lagi bakhil. Sedangkan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah tidak berdaya. Wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Ya, orang penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah lagi tidak berdaya. Demikian khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Jadi di dalam hadis tersebut Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya bahwa sombong wujud terhadap diri sendiri membangga membangga banggakan diri termasuk dosa besar dan berhak berhak pelakunya berhak mendapatkan kemurkaan serta siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat maka dari itu khonifuddin hendaklah kita membersihkan diri dari sifat sombong ini. Dia membersihkan diri dari sifat sombong dan takabur. Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, takabur ini ya al aimu muntahabi, ya memasukkannya kepada salah satu dosa besar ya dia mengatakan takabur yang paling buruk adalah takabur seorang hamba dengan ilmunya Ilmu orang yang memiliki sifat takabur seperti ini tidak bermanfaat baginya. Karena siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri, memperoleh kekuasaan dan bersikap angkuh, menganggap bodoh orang lain serta menghina orang lain, sesungguhnya ia telah terjerumus ke dalam bagian dari dosa-dosa yang paling besar. Ibn Hajar juga telah menganggapnya dan memasukkannya, mengkategorikannya sebagai dosa besar sama seperti wujud dan membanggakan diri. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tadi kita sebutkan juga bahwa e, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mutakabbir, Al-Kabir, yang berarti Allah Maha Agung yang memiliki keangkuhan. Ya. Ada pendapat yang mengatakan yaitu maha tinggi dari sifat-sifat makhluk dan zat yang sombong di atas kesombongan makhluknya. Jadi tidak ada hak bagi siapapun untuk sombong karena hanya Allah yang berhak sombong. Dialah yang memiliki kerajaan dan dialah yang eh, ya raja dari segala raja, di tangannya segala urusan langit dan bumi. Di tangannya lah segala urusan langit dan bumi. Dan demikian. Jadi yang patut sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb yang memiliki segala sesuatu. Sementara kita, ya kita tidak punya apa-apa ya kita tidak punya apa-apa kita tidak tidak ada satupun yang berhak dan patut kita sombongkan ikhwanifiddin ya Allah wa iyyakum jami'an nah sombong ini ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia ada tiga macam ada tiga macam ya ada takabur sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah takabur yang paling besar ini adalah kesombongan yang paling besar Ya, sombong inilah yang telah menghinggapi Fir'aun, Namrud, ya, dan para tuhut, ya, para tauhud yang menyombongkan diri mereka ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun yang berkata ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kamu yang paling tinggi katanya. Nah, demikian juga Namrud ya yang uh, menyombongkan dirinya dia mengatakan Anak uhyi wa Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud dia adalah membiarkan orang hidup dan membunuh siapa saja yang dikehendakinya. Jadi mereka berdua termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya bagaimana iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ya dia mengatakan apakah engkau ya Allah menyuruh aku untuk sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah ya iblis merasa dia lebih baik daripada Adam Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi ini adalah uh, contoh ya kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong inilah yang telah menjerumuskan yang telah mencampakkan Firaun, Namrud, iblis dan misalnya ke dalam api neraka yang membuat mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, kemudian takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tak kabur kepada hadis Nabi, tak kabur kepada Nabi saw, Yaitu dengan cara, yaitu dengan sikap tidak tidak mau tunduk kepada Rasulullah. Ya tidak mau tunduk kepada Rasulullah saw, Ya, tidak mau tunduk kepada sunnah sunnah beliau. Ya karena kesombongan ya dan keingkaran kepada beliau. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang menolak dakwah beliau ya yang tidak mau eh, apa namanya menerima ya dakwah beliau ya demikian juga orang-orang yang tidak mau tunduk kepada sunnah beliau yang tidak mau tunduk kepada sunnah beliau ya seperti sebagai contoh ya pernah satu kali terjadi konfidina azani Allah wa iyyakum jami'an seseorang yang eh, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam Sahih Muslim ini disebutkan bahwa seorang makan di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah berkata kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Maka ia berkata, aku tidak bisa. Ya, maka Nabi mengatakan, tidak, kamu pasti mampu, kamu, kamu pasti bisa. Ya, kemudian Nabi mengatakan, tidak ada ya yang mencegah kamu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan ya illa takabur kecuali kesombongan illa kibur maka akhirnya ikhwanifidin para pendengar yang berbahagia orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya ya tidak mampu, tidak mampu dia mengangkat tangannya ke mulutnya coba lihat akibat dari kesombongan itu ikhwanifidin demikian pula uh, eh, Alimah Munawawi uh, eh, di dalam apa namanya uh, kitabnya meriwayatkan dari Muhammad bin Fadl At-Taimi yaitu di dalam eh, syarah Muslim ya. Di dalam syarah Muslim, inna ba'dal mubtadi'ah ya, bahwa ada sebagian uh, eh, orang apa namanya pelaku bid'ah ya lamma sami'a bi hadzal hadis yaitu ketiga yang mendengar hadis yaitu tentang uh, apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya maka janganlah ia mencelupnya hingga dia mencuci tangannya ya sebanyak tiga kali karena dia tidak tahu ya di mana dia letakkan tangannya. Kemudian ada salah seorang mubtadi'ah ahli bid'ah ketika mendengar hadis ini dia mengatakan ya mustahzi ya seperti orang yang mustahzi ya mutaha, mutahakiman orang yang mengejek dan melecehkan meremehkan dia mengatakan ana adri aina batat yadi aku tahu di mana tanganku e, bermalam tanganku kuletakkan batat fi al firoz ya tanganku ada di atas firas. Ya, tanganku ada di atas tempat tidur, di atas kasur. Fa'asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Maka pagi harinya dia dapati tangannya sudah masuk ke dalam duburnya sampai ke per, apa namanya sampai ke pergelangan tangannya. Ya, masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan tangannya. Nah demikian Ikhwan Bagaimana seorang itu mendapat akibat ya langsung di dunia dari sifat sombongnya itu. Jadi bentuk yang kedua dari kesombongan adalah sombong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sombong kepada sunnah beliau, ya tidak mau tunduk dan uh, patuh kepada beliau, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah takabur terhadap sesama, terhadap hamba-hamba Allah, yaitu dengan e, sikap merasa paling besar, paling agung dan merendahkan orang lain. Ya seperti eh, definisi sombong yang telah kita jelaskan tadi yaitu al-kibru ya batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, hakikat sombong itu adalah merendahkan orang lain ya dan eh, men, eh, menolak kebenaran, ya merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dia merasa yang paling besar, yang paling agung, paling tinggi, dan menghina orang lain. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah tunduk kepada orang lain, tidak akan mau dia tawaduk kepada orang lain. Malah selalu bersikap tinggi hati, tidak mau tawaduk, tidak mau rendah rendah hati kepada yang lain. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita bahwa para ulama ya e, dan e, manusia, hamba manusia dalam kaitannya dengan penyakit takabur ini ada tiga tingkatan. Ya, ada e, tiga tingkatan. Ya, yang pertama adalah takabur yang menetap di dalam hati seseorang hingga ia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya saja ia berusaha untuk tawadu. Ya, pohon takabur, ya pohon kesombongan itu telah tertanam di dalam hati orang seperti ini. Tetapi ia berupaya untuk memangkas dahan-dahannya. Ini tingkatan pertama. Ya, yang paling rendah. Ya, dan ini ya dimiliki oleh semua orang. Ya, semua orang punya sifat-sifat seperti ini yang menetap di dalam hati manusia. Yang kedua adalah takabur yang nampak dari perbuatan-perbuatan manusia. Misalnya di dalam majelis ia selalu berusaha untuk di depan dan memusuhi orang yang menurutnya tidak menghormatinya. Ya seperti orang yang berilmu memalingkan wajahnya dari manusia dan ahli ibadah yang menganggap remeh orang lain. Nah, kedua orang ini tidak mengetahui etika yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah takabur yang nampak dari lisannya. Ya seperti pengakuan yang mengarah kepada kebanggaan, memuji-muji diri sendiri, dan menceritakan keadaan serta nasabnya untuk sombong terhadap orang lain, ya menyombongkan diri karena nasab. Ini merupakan salah satu ya kita katakan penyakit juga ya, ya termasuk salah satu di antara karakter ataupun ciri-ciri jahiliyah yaitu merendahkan orang lain dengan membanggakan nasabnya ya orang yang memiliki nasab tinggi menghina orang yang tidak memiliki nasab ya yang tidak memiliki nasab seperti dirinya walaupun orang yang hina itu memiliki amal yang lebih banyak daripada dirinya Dari nah, demikian Ibnu Abbas pernah berkata ya seorang berkata kepada orang lain aku lebih mulia daripada kamu padahal tidak ada seorang yang lebih mulia daripada orang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna akram inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling e, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini merupakan salah satu e, kita katakan tanda-tanda dari kesombongan ya tanda-tanda dari kesombongan yaitu sombong karena nasab lalu merendahkan orang lain ghamtun nas karena itu ya menyombongkan diri karena nasab merupakan akhlak jahiliyah dan Islam mencelanya ya Islam mencelanya eh, Ibn Hazm al-Zahiri ya, Ibn Hazm di dalam kitabnya mengatakan ya setelah berbicara tentang sifat uh, ujub ya terhadap diri sendiri dan memberi salah satu contoh dari sifat tersebut beliau mengatakan ya dan jika Anda merasa bangga terhadap nasab Anda maka ini adalah sifat yang paling buruk dari sekian sifat yang telah kami sebutkan. Karena yang Anda banggakan tersebut tidak ada faedahnya sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikanlah dengan saksama. Apakah membanggakan nasab tersebut ya dengan bangga terhadap nasab tersebut dapat menghilangkan rasa lapar Anda? Ataukah dapat menutupi aurat Anda? Ataukah memberi manfaat pada akhirat Anda? Ya, jawabannya tentunya sama sekali tidak. Allah wa jami'an. Jadi tidak ada satupun yang bisa yang patut kita banggakan dengan nasab tersebut ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya tidak ada yang patut dia banggakan dengan apa dengan nasab yang dimilikinya itu nah kemudian seperti yang dikatakan yang banyak orang katakan dalam satu tamsil yaitu dalam satu perumpamaan ya orang yang membanggakan nasab itu layaknya seperti orang yang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya ya seperti orang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya dan Ibnu Hazm melanjutkan lagi dan demikianlah juga anak Nabi Nuh bapaknya Nabi Ibrahim Abu Lahab pamannya Nabi adalah orang-orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan ya namun mereka sama sekali tidak memberi manfaat ya tidak dapat memberikan manfaat dengan itu semua artinya nasabnya itu kedekatannya itu dengan orang-orang yang mulia ya anaknya seorang nabi bapaknya seorang nabi pamannya seorang nabi namun itu sama sekali tidak memberi manfaat bagi mereka nah demikian ya khonifuddin azan Allah wa iyyakum jami'an jadi tidak ada yang patut disombongkan dari nasab tersebut begitu juga takabur dan sombong dengan harta kecantikan, kekuatan, pengikut yang banyak dan sejenisnya. Ya, takabur dengan harta itu merupakan ya, salah satu takabur yang paling sering dilakukan oleh ya kalangan wanita. Ya, takabur dengan uh, harta benda. Ya, takabur jenis ini mendorong mereka untuk meremehkan orang lain. Ya, misalnya apa? Melakukan perguncingan, gosip, ya. Uh, kemudian menceritakan aib orang lain, Ya, nah ini ada, banyak dihinggapi penyakit seperti ini, banyak menghinggapi para wanita yang mereka suka takabur dan sombong dengan harta yang mereka miliki. Nah kemudian juga uh, eh, ada pun takabur dengan banyaknya pengikut dan penolong, ya, ya pendukung biasanya dilakukan oleh para raja yang memiliki pasukan, yang memiliki kekuasaan, yang eh, memiliki pasukan dalam jumlah yang besar dan juga para ulama yang memiliki murid-murid yang belajar kepada mereka. Nah, kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit takabur ya, dengan banyaknya pengikut dan uh, pendukungnya. Nah, demikian azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini adalah uh, apa namanya tingkatan-tingkatan dari kesombongan. Nah, dan salah satu tanda kesombongan juga dapat dilihat dari penampilan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa salah satu dari tanda kesombongan itu adalah mengenakan pakaian yang isbal, yaitu pakaian yang melebihi mata kaki. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan, yaitu isbal. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita ya di dalam banyak hadis berkaitan dengan masalah ini di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa iyyaka wa isbal al izar fa inna isbal al-izar minal makhilah wa Allahu, Janganlah sekali-kali kamu melakukan isbal. Isbal ini adalah melabuhkan ataupun memanjangkan kain ataupun pakaian melebihi mata kaki, ya, melebihi mata kaki. Ya, Nabi mengatakan karena isbal itu termasuk perbuatan sombong. Ya, jadi dengan isbal itu seorang sudah dicap dan ditandai sebagai eh, sebagai seorang yang sombong. Nah, dan eh, Rasulullah mengatakan, ya, yang Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Wala Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan karena sombong itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu orang-orang yang memanjangkan ya kainnya di bawah mata kaki ini diancam dengan ancaman yang berat juga yaitu neraka. Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal iz, minal izar fa finnar. Kain sarung yang terjulur di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan membersihkan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal, orang yang isbal pakaiannya, orang yang eh, memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, memanjangkan celananya di bawah mata kaki, dan itu termasuk minal makhilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minal makhilah, termasuk kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanifiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi takabur ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, karena oleh karena itu kita harus seharusnya waspada agar tidak terkena penyakit takabur ini karena bisa berakibat fatal baik itu di dunia maupun di akhirat ya, baik itu di dunia maupun di akhirat nah jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kecantikan atau ketampanan kita tidak boleh sombong kepada orang lain ya karena sesungguhnya bahan kesombongan tersebut tidak kekal ya bahan yang kita sesuatu yang kita sombongkan itu tidak kekal. Pada saatnya nanti ia pasti akan rusak atau hilang. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dari kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita harta, kita harus waspada dan tidak boleh sombong dengan harta itu. Karena sesungguhnya dunia bersama segala kenikmatan yang ada di dalamnya di sisi Allah itu lebih rendah daripada nilainya, lebih remeh nilainya daripada sayap nyamuk. Nabi SAW mengatakan, Mad dunya fil akhirah, Islam mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam, falyandur bima yarji. Dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang di antara kamu yang mencelupkan jarinya ke lautan, nah, lihatlah dengan jarinya itu apa yang bisa dia angkat, apa yang bisa dia ambil. Nah demikian Ikhwan Dan dalam eh, hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah inna dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dikrawah wa mawala wa aliman wa au muta'alliman. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan ya, dan apa yang ada di dalamnya juga dilaknat kecuali zikir kepada Allah selalu ingat kepada Allah dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu Nah demikian Ikhwan Fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah kita juga harus ingat bahwa orang-orang mukmin yang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang mukmin yang kaya. Rasulullah bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya ya bi khamsin bi khamsimi'ati 'am." Orang-orang fakir akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula jika kita memiliki nasab yang terhormat, ya kita dilarang membanggakan diri dengannya, ya eh, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang lain yang kita anggap nasabnya itu lebih rendah dari kita. Nah, karena eh, oleh karena itu Ikhwan Fiddin, nasab yang hakiki adalah takwa. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan kepada kita ya bahwa nasab ini tidak akan bisa tidak akan bermanfaat bagi seorang nanti di akhirat dan tidak akan uh, menaikkan derajatnya nanti di akhirat. Nabi mengatakan wan waman abihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan membuatnya cepat. Ya, nasabnya tidak akan membuat dia tinggi, ya, akan cepat sampai ke surga karena nasabnya itu. Oleh karena itu Ikhwanifiddin kita harus berusaha untuk menjaga keselamatan hati ya dari sifat takabur ini dan segala penyakit yang dapat mengotori hati kita, angkuh, takabur, ya, e, tafakhur ya saling membanggakan diri, suka membanggakan diri. Nah, dan juga Ikhwanifiddin azan ya Allah wa perlu kita ketahui juga dan perlu kita camkan juga bahwa manusia yang paling rentan terkena penyakit takabur ini adalah manusia yang diberi Allah kelebihan ya kelebihan seperti misalnya para raja dan penguasa ya orang-orang kaya yang diberi harta dan orang-orang para ulama alim ulama yang diberi ilmu ya, maka kita harus berhati-hati dari penyakit, eh, penyakit takabur ini ya nah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama kepada kita kita harus waspada terhadap penyakit takabur dan perlu menjaga diri agar penyakit yang berbahaya ini tidak sampai merasuk ke dalam hati kita dan merusak ya merusak apa namanya eh, ilmu kita itu. Nah demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allam al-ilma liyubahi bihi ulama أو yabihi به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله Barang siapa yang mencari ilmu demi berbangga diri kepada para ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, atau menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, demikianlah ya. Jadi eh ikhwan Eh, kesombongan itu sebenarnya tidak mendatangkan dan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat seseorang menurut pandangan manusia dapat berlainan dengan derajat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang itu mulia dalam pandangan orang banyak, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah manusia yang paling buruk. Sebaliknya bisa jadi seorang terlihat hina menurut pandangan orang banyak, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang paling mulia. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa seseorang melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya kepada orang yang duduk di sisi beliau, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka mereka pun menjawab, "Ia termasuk orang yang paling mulia. Jika melamar, ia pasti pelamarannya pasti diterima. Jika minta tolong pasti diberi pertolongan." Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian ada orang lain yang lewat. Beliau bertanya lagi, apa menurutmu tentang orang ini? Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, ia adalah ia hanyalah seorang laki-laki Muslim yang fakir. Jika meminang tidak akan jika melamar tidak akan diterima lamarannya. Jika minta tolong tidak akan diberi pertolongan. Dan jika berkata ucapannya tidak didengar. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hada khairun, ya, hada khairu man mala al arba min mitli hada." Dia ini adalah manusia penghuni bumi yang paling yang paling baik dibandingkan orang yang seperti yang pertama tadi. Ya. Nah demikian. Jadi orang ini ini lebih baik daripada ya orang yang pertama tadi walaupun banyaknya sepenuh bumi. Ya, walaupun banyaknya sepenuh bumi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ya ya boleh jadi seorang itu dipandang hina rendah oleh manusia tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang sombong mungkin orang-orang takjub kepadanya, ya orang-orang e, eh, terkesan kepada terpesona dengan ya lahiriahnya tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang hina. Nabi mengatakan rubba ash'ata madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kadang-kadang ada orang yang berpenampilan lusuh, ya. Apa namanya? Eh, asat, ya eh, rambutnya ya nggak acak-acakan dan ditolak di pintu-pintu yaitu kemana saja dia eh, masuk ditolak begitulah kira-kira tapi jika ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sumpahnya Ikhwanifuddin akan memenuhi sumpahnya. Sebaliknya, ada yang penampilannya luar biasa, akan tapi apa? Dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak eh, lebih ya apa namanya derajatnya dan beratnya ya seperti sayap nyamuk. Nabi mengatakan inna la ya'tir rajul 'azim mustamin yaman kiamah fala yaznu 'indallahi janah ba'udah. Sesungguhnya ada orang yang besar dan gemuk datang pada hari kiamat, didatangkan pada hari kiamat, tapi beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengalahkan berat sayap nyamuk, ya janah ba'udah. Nah, demikian yang fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Maka dari itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri kepada manusia lainnya, kepada sesama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu Khonifuddin eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah eh, mengingatkan umatnya dari bahaya kesombongan ini sebagaimana yang kita eh, jelaskan tadi dari beberapa hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka Nabi juga mengatakan innallaha auha ilayya antawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian itu bersikap rendah hati ya sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya semena-mena kepada orang lain dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ikhwanifiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kalau kita berkaca pada ya salafus saleh ya kepada para salaf kita, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap sifat takabur ini? Ya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan, barang siapa yang rendah hati kepada Allah, khusyuk kepadanya, maka Allah akan meninggikannya pada hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang melebihi batas, berbuat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya pada hari kiamat. Ya, satu ketika Muhammad bin Wasi' melihat anaknya bertingkah sombong maka beliau pun memanggil anaknya itu dan bertanya kepadanya, Apakah kamu mengetahui siapakah dirimu? Ibumu dahulu aku beli dengan 200 dirham. Adapun ayahmu, semoga Allah tidak memperbanyak orang sepertinya dalam golongan kaum muslimin. Ya, jadi dia menegur anaknya yang bersikap sombong tadi. Ya, bahwa tidak ada yang patut disombongkannya. Ya, ayahnya, ibunya, ya, nah demikian ikhwan Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Ibnu Auf mengatakan, aku heran dengan orang yang bangga dengan rupanya, ya dengan wajahnya. Padahal kemarin dia hanyalah sperma yang menjijikkan. Setelah rupanya bagus, setelah wajahnya bagus, ya, eh, besok jadi bangkai busuk di, eh, di dalam kuburan. Nah, nah demikian Ibn Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, pondasi kekafiran itu ada empat fondasi kekafiran itu ada empat. Yaitu ada empat yang melandasi kekafiran. Yaitu satu takabur. Ya, takabur, kesombongan. Yang kedua dengki, hasad. Yang ketiga al-ghadab, marah. Dan yang keempat itibau syahwat, selalu mengikuti syahwat. Itulah dia empat yang melandasi kekafiran, ya, yang melandasi kekufuran. Demikian. Mutarif bin Abdullah ya, meriwayatkan bahwa ia melihat Muhallab bertingkah sombong ya dengan pakaian jubah sutranya yang dikenakannya. Maka Mutarif berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, ya ibadah Allah, ini adalah tingkah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya." Maka Muhallab berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Maka Mutarif mengatakan, "Ya, aku mengenalmu. Awalmu adalah sperma yang menjijikkan akhirmu adalah bangkai yang membusuk, yang bau. Dan di antara keduanya kamu membawa tinja kemana-mana. Maka mendengar itu muhallab pergi dan meninggalkan segala tingkah sombongnya ya khonifiddin. A'azani Allah wa jami'an. Maka salah seorang ulama mengatakan tawaduk yang dilakukan setiap makhluk merupakan hal yang bagus. Dan jika dilakukan oleh orang-orang kaya merupakan hal yang lebih bagus lagi. Ya, tawadu itu adalah suatu sifat yang terpuji, suatu perkara yang bagus. Dan jika dilakukan oleh orang-orang yang kaya memiliki kelebihan, ya, orang seorang ulama, eh, seorang yang berharta, seorang yang berkuasa, raja yang tawadu. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, karena dia memiliki sesuatu yang sebenarnya bisa dia sombongkan, tapi dia kalahkan itu dengan sifat tawaduknya. Eh, kemudian eh, dikatakan takabur eh, ya, adalah suatu yang buruk. Ya, takabur adalah suatu yang buruk. Dan yang lebih buruk lagi adalah takabur yang dilakukan oleh eh, orang-orang yang fakir. Ya, takabur yang dilakukan oleh jika dilakukan oleh orang-orang yang fakir yang miskin ini merupakan hal yang lebih buruk lagi ya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi ya bahwa uh, salah satu di antara uh, yang di, uh, dia tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan dibersihkan dari dosa dan Allah tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang pedih adalah ailun mustadbir orang miskin yang yang sombong sudah miskin dan dia berlaku sombong pula ya sudah miskin dia berlaku sombong pula nah demikian ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an baik nah jadi uh, eh, ikhwanifiddin Eh, Muhammad bin Al eh, bin Hasan bin Ali pernah berkata ya tidak ada takabur yang masuk ke dalam hati seorang kecuali akalnya akan berkurang sesuai dengan kadar takabur yang masuk ke dalam dirinya baik banyak maupun sedikit jadi orang yang takabur ini akan ber, berkurang ilmunya sebenarnya Ikhwanifiddin ya, akan berkurang ilmu seorang sesuai dengan ya, sifat takabur yang ada di dalam dirinya ya bagaimanapun dia belajar ilmu ya, setinggi langit tapi kalau dia terus menanamkan sifat takabur di dalam hatinya maka ilmu itu akan eh, akan eh, melebur ya akan mencair kadar kesombongan yang masuk ke dalam dirinya itu Ifanifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an maka hendaklah kita apa namanya eh, meninggalkan ya sifat takabur ini ya sifat takabur ini Al-Ghazali mengatakan ya, di dalam kitabnya bahwa kunci kebahagiaan adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Ya, menjadi orang yang selalu sadar, awas, waspada, dan bijak, bijaksana. Sedangkan sumber kesengsaraan adalah sifat takabur dan suka lalai. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada hamba selain nikmat iman dan ilmu. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dada yang lapang yang dipenuhi dengan cahaya uh, ilmu. Tidak ada kesengsaraan yang lebih besar daripada kufur dan maksiat. Dan tidak ada jalan kepadanya kecuali hati yang buta ya, dan gelap dengan kebodohan. Orang yang bijak adalah orang yang telah dikehendaki Allah untuk mendapat eh, untuk memperoleh petunjuknya sehingga hati mereka terbuka untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Dan orang yang takabur adalah orang yang dikehendaki Allah untuk sesat. Dadanya sempit dan susah ya dengan uh, apa namanya uh, uh, pandangannya tidak terbuka dan susah untuk menerima nasihat. Nah itu penyakit orang yang sombong. Ia terhalang dari nasihat. Ya terhalang dari nasihat karena orang yang memiliki dan memupuk yang memelihara sifat sombong di dalam dirinya maka satu kerugian yang besar ya ada di hadapannya adalah dia susah untuk menerima nasihat, masukan ya e, dari orang lain. Ya, sementara nasihat dan masukan itu biasa saja ini untuk menyempurnakan dirinya, untuk menjauhkannya dari kerusakan, kebinasaan, kebinasaan dan kehancuran. Akan tetapi dengan sifat sombongnya itu dia menolak semua itu. Jadi takabur ini akan membawa bencana besar. Ya, dengan takabur ya e, seorang itu akan binasa Ya, nah demikian ikhwan fiddin. Jarang sekali ahli ahli ibadah, orang yang zuhud dan ulama terbebas dari takabur ini. Apalagi orang-orang awam ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi takabur menjadi penghalang manusia untuk menghal, uh, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji e, darah dari uh, kesombongan ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya dan salah satu potret kehancuran orang-orang yang takabur adalah Fir'aun ya Namrud demikian juga Korun ya yang dia menyombongkan harta yang dimilikinya ya hingga dia mengatakan ya, kepada apa namanya dia berkata dengan sombongnya innama utituhu ala ilmin indi Ya inna ma'utitu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ya apa namanya memiliki semua kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, ilmu yang aku miliki. Dan Allah berkata kepadanya, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a." Tidakkah dia tahu? Tidakkah si Qarun itu tahu? Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpul, mengumpulkan harta daripadanya. dari nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala uh, meng mengadabnya dan balasnya dengan kehinaan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqasafna nabihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah fama wa ma kana minal muntasirin. Ya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ya maka kami benamkanlah korun bersama rumahnya ke dalam bumi maka tidak ada baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang mendapat yang dapat membela dirinya sendiri. Nah, demikian ikhwan ya, fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan potret kehancuran orang-orang yang takabur, orang-orang yang takabur. Dan akibat dari takabur itu sangat banyak ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya adalah ya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan cintanya bagi orang-orang yang takabur. Ya, Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri seperti yang apa namanya kita bacakan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi ya. Nah demikian. Jadi Allah mengharamkan cintanya, Allah tidak menyukai bagi orang-orang yang yang takabur. <clears throat> Kemudian yang kedua akibat dari kesombongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya dari tanda-tanda kebesarannya. Ya akan memalingkannya dari tanda-tanda kebesarannya. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati orang-orang yang sombong, akan menutup hati orang-orang yang sombong. Nah demikian. Kemudian yang keempat, takabur ini merupakan sifat dari penduduk neraka. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi bersabda, ya, e, tentang penduduk e, neraka adalah kullu tulid jawazin mustakbar, mustakbir, yaitu setiap orang yang keras hati, berjalan dengan sombong dan bertindak sewenang-wenang. Ya, nah demikian. Kemudian yang kelima, orang yang takabur ya e, tidak beriman dengan akhirat dan tidak melakukan persiapan untuknya. Ya, orang yang takabur itu akan terhalang dari keimanan, dari hidayah. Dan dia akan lalai untuk mempersiapkan diri menyambut hari akhirat karena dia merasa e, sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, dia merasa cukup dengan ada apa yang ada di dalam dirinya dan dia menolak untuk iman kepada akhirat dan menerima nasihat Ikhwanuddin. Nah, kemudian keadaan yang mengenaskan. Yang keenam, akibat dari kesombongan ini adalah keadaan yang mengenaskan ketika mengalami sakaratul maut. Ya, ketika menghadapi sakaratul maut seperti ya kejadian ataupun peristiwa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya. Jadi ya, seperti bagaimana Firaun ditenggelamkan ya di lautan. Ya, sementara dia menyombongkan istananya berada di atas air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam air, ke dasar lautan. Ya, ini akibat ya eh, keadaan mengenaskan bagi orang-orang yang sombong ketika mengalami sakaratul maut. Demikian juga Qarun yang mengembanggakan hartanya, istananya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dasar bumi. Ya, ini adalah contoh uh, keadaan yang mengenaskan bagi orang-orang yang sombong ketika mengalami sakaratul maut. Nah, demikian. Kemudian pintu-pintu langit tidak dibukakan bagi orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala akan menirai ya pintu langit darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menirai pintu langit darinya hingga doanya juga tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah dia beberapa di antara akibat dari kesombongan ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, maka dari itu hendaklah uh, <clears throat> kita menjauhi ya sifat uh, sombong ini sifat yang sangat tercela, sifat yang e, membawa kita kepada kehancuran di dunia maupun di akhirat dan lebih dari, dari itu kesombongan itu merupakan salah satu di antara dosa besar yang bisa mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka. E, demikian saja Ikhwanifuddin ya e, penjelasan berkaitan dengan dosa besar yang ke-17 ini yaitu al kibr kesombongan. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم syukur jazakallahu khair barakallahu fiik para Ustaz dan demikian ikhwatal iman azanillahu yakum pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan al Maidani Hafizullah Ta'ala dari pembahasan Al-Kebair yaitu dosa-dosa besar yang ke-17 yaitu Al-Kibar, kesombongan dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi dan terhindar dari dosa besar tersebut dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan untuk kesempatan bagi ini kami mohon maaf akan kami ajukan pertanyaan yang hanya melalui pesan singkat saja Ustaz ya yang pertama Ustaz ada beberapa pertanyaan senada dari beberapa pertanyaan yang masuk di pesan singkat kami yaitu Ustadz apakah berbangga dengan apa yang ada dalam dari kita, yaitu kita di atas sunnah dan kita melakukan syarat Islam secara hak merupakan suatu kesombongan juga Ustadz silahkan. Ya, ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum jami'an. Eh, pada dasarnya eh, berbangga-bangga itu eh, tidak baik dan hanya mendatangkan kerusakan, ikhwanifiddin. Jadi hendaklah kita ya, bersikap bersahaja dan tidak membanggakan diri ya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kita gunakan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan e, menyayangi sesama. Maka dari itu Ifanifiddin, ahlu sunnah wa jamaah itu dikenali dengan sifat mereka yaitu a'lamun nasi bil haq wa bil khalq. Orang yang paling mengetahui kebenaran, dia tahu hidayah itu, dia mengenali hidayah itu, ya dia mengenali sunnah dan dia berada di atas sunnah dan dia arhamun nasi bil khalqi. Orang yang paling sayang kepada manusia ya orang yang paling sayang kepada manusia. Ya kita bangga kita berada di atas Islam, kita bangga kita berada di atas Sunnah, tapi tidak untuk membanggakan diri kepada orang lain. Hingga muncullah di sini benih-benih kesombongan, ya dan ya lebih cenderung kepada ya merendahkan orang lain. Akhirnya ya jauhlah kita dari sikap arhamun nasi bil khalqi, menyayangi orang lain. Nah, kita memiliki hidayah, kita mengetahui hidayah, kita berada berada di atas hidayah, seharusnya kita bersikap santun dan sayang kepada orang-orang yang belum beruntung mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ya kita menyayangi mereka dalam arti kata kita menuntun dan membimbing tangan mereka supaya mereka juga mendapatkan nikmat ini. Ya sebagaimana seorang yang kaya dia mengucapkan alhamdulillah atas kekayaannya, ya dia apa namanya bersyukur atas kekayaannya itu, dan membantu sesama, bukan membanggakan diri dengan kekayaannya itu. Ya, dia dia apa namanya bisa jadi bangga dengan kekayaan. Ya, dia bangga dia apa namanya telah berhasil, namun janganlah dia membanggakan diri dan congkak, angkuh, kemudian dia sombong dengan kekayaan tersebut. Justru sebaliknya, hendaknya kekayaan itu dia gunakan untuk membantu yang kurang beruntung. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah demikian. Demikian pula eh, karunia-karunia kelebihan-kelebihan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Bukankah dikatakan tadi bahwa tawadhu itu mulia dan lebih mulia lagi apabila tawadhu itu dilakukan oleh orang-orang yang diberi keutamaan, kelebihan. Ya, nah demikian. Nah, sombong itu hina, dan lebih hina lagi apabila dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan, orang yang tidak memiliki sesuatu untuk disombongkan. Maka ikhwatifiddin janganlah kita suka membanggakan diri. Boleh jadi fitnah datang dari arah situ. Ya karena kita suka membanggakan diri, Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya kepada diri kita fitnah melalui pintu itu. Nah demikian ikhwanifiddin dan belum belum tentu kita mampu untuk menghadapi fitnah tersebut maka ya lakukanlah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah tadi, kita sebagai ahlu sunnah harus menjadi orang yang paling tahu terhadap al-haq. Ya, artinya kita eh, adalah orang-orang yang terus eh, membelajar, menuntut ilmu, ya mencari al-haq. Ya, karena kitalah yang apa namanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, menerima hidayah ini. Kemudian jadilah kita orang yang arhamun nasi bil khalq ya orang yang paling sayang kepada uh, manusia dalam arti kata kita uh, berbagi hidayah ini kepada mereka berusaha untuk agar mereka juga mencicipi kenikmatan yang yang kita cicipi kenikmatan yang kita rasakan kita nikmat berada di atas sunnah dan kita ingin saudara-saudara kita yang lainnya juga mencicipi nikmat berada di atas sunnah tersebut wallahu alam bisawab ya terima kasih dan Uh, mohon maaf, Mamat, Ustaz, uh, dikarenakan waktu sudah habis, Ustaz, mungkin uh, hanya satu pertanyaan saja yang dapat kami ajukan dan satu penutup yang akan disampaikan oleh antum. Fadal Ustaz, silakan. Iya, ikhwanifiddin, azani Allah jami'an. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini, yang pertama pada hari ini kita membahas tentang sifat uh, dosa besar, salah satu dosa besar yaitu al-kibr, sombong. Ya, sombong ujub terhadap diri sendiri, membangga-banggakan diri, ya baik itu dengan nasab, harta atau ilmu, ya termasuk ya satu apa namanya perbuatan tercela, ya bahkan bisa menjurus kepada satu perbuatan dosa besar dan bisa apa namanya menimbulkan uh, uh, mendapat kemurkaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia uh, sebelum di akhirat nanti. Nah, kemudian ikhwan fillah Eh, kita eh, tadi jelaskan bahwasanya di antara eh, bentuk-bentuk kesombongan tadi adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada Rasulullah yaitu sombong kepada sunnah beliau yaitu tidak mau ikut dan tidak mau tunduk kepada sunnah beliau dan sombong terhadap sesama manusia. Kemudian hakikat sombong itu tadi Nabi telah menjelaskan bahwa sombong itu adalah batarul haq orang benar Sombong itu hakikatnya adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itulah hakikat dari kesombongan. Kemudian sombong itu ada tanda-tandanya. Ada tanda berupa sikap dan perbuatan. Ya seperti berjalan ya tabakhtar, berjalan dengan gaya jalan yang sombong, berbicara dengan gaya bicara yang sombong. Ini tanda-tanda kesombongan, ya berupa sikap dan perilaku. Nah ada ya sombong dalam bentuk ya penampilan lahiriah seperti memakai baju kesombongan ya dan isbal salah satu tanda kesombongan itu adalah isbal yaitu memanjangkan kain di bawah mata kaki. Nah, ini adalah tanda-tanda indikasi kesombongan. Maka dari itu Khonifuddin azan ya Allah wa jami'an hendaklah seorang muslim dan mukmin itu ya memelihara diri dari sifat-sifat sombong ini dan menjauhkan dirinya dari segala macam perkara-perkara yang bisa membuatnya menjadi orang yang sombong serta sebaliknya hendaklah dia ya menanamkan sifat tawaduk, ya, ya apa namanya memelihara sifat tawaduk pada dirinya ya Nabi tadi mengatakan ya innallaha auha ilayya an sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawaduk. ya, dan tawaduk ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kesombongan dan selalu ingat bahwa tidak ada satupun yang berhak kita sombongkan. Ya, karena semua yang, yang kita miliki ini berasal dari Allah. Ya, ketampanan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas kita banggakan dan kita sombongkan. Karena suatu hari kelak ia akan hilang dan rusak. Ya, demikian juga kita harus ingat asal usul kita. Kita adalah berasal dari air mani yang menjijikkan. Kemudian dia akan menjadi bangkai Nah, begitulah dia uh, manusia ya. Nah, demikian. Jadi tidak ada yang patut dia sombongkan. Kemudian juga sombong itu adalah uh, rida dan selendang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam barang siapa menaza'ani azabtuhu. Barang siapa yang merampas ya selendang Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Allah akan menyiksanya. Demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya ya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari penyakit sombong. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim.